dan kita akan mengulangi sedikit kemarin yang enam sempat terputus yaitu ucapan beliau qala al-muallif asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala wa 'arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha syirki wa da'ahum ila al-ikhlas al-ibadati lillahi wahdah kama qala ta'ala wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Perhatikan. Kata beliau, setelah engkau mengetahui bahwasannya Rasulullah tetap memerangi mereka ala hadas syirik di atas kesyirikan ini yaitu kesyirikan dalam masalah al-uluhiyah. Karena mereka pengakuan mereka terhadap tauhid ar-rububiyah belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Wada'ahum dan Rasulullah menyeru mereka ila ikhlasil ibadatillahi wahdah agar memurnikan peribadatan itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Munfaridan la syarikalah. Nah, tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah agar beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'an dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. La malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan. Tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh macam-macam kesyirikan, tidak diperbolehkan. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." wa yakunu din lillah. Naam. Dan perangilah mereka hingga tidak muncul fitnah yaitu syirik, kesyirikan. Agar menjadi dan agar menjadi agama itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sebagaimana beliau nukilkan di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kama qala ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah maka janganlah engkau atau kalian menyeru bersama Allah Ta'ala itu dengan seorang pun. Atau dengan sesuatu apapun. Nah, ditafsirkan oleh para mufassirin bahwasanya maknanya adalah fala ta'budu ma'allah ahadan kainan mengkan la nabiyan mursalan wala malakan muqarraban. Perhatikan maknanya bahwasanya jangan kalian menyeru, berdoa, beribadah Nah, bersama Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun tidak malaikat yang terdekat, tidak pula nabi yang diutus, dilarang. Karena ahadan di sini perhatikan ya. Ahadan di sini bentuknya nakiroh. Nakiroh itu kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan umum. Jadi lafadznya umum. Eh, memberikan faedah umum ya. Kenapa? Karena sebelumnya didahului oleh nahi. Didahului oleh apa? Oleh nahi. Wa nakiroh fi nahi nahi tufidul umum. Ahadan nakiroh. Nahinya mana? Salah tad'u. Jangan kalian menyembah. Jangan kalian beribadah. Jangan kalian berdoa bersama Allah Ta'ala dengan seorang pun. Bayangkan ini. Menunjukkan bahwasanya apa? Maknanya adalah umum. Siapapun orangnya. Kainan mengkan. Siapapun orangnya. Tidak Nabi yang diutus. Tidak pula malaikat yang terdekat. Tidak boleh. Hanya murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala peribadahan. Kemudian yang kedua, sebagaimana penafsiran para ulama, al-masajid yang diinginkan di sini sebagaimana sebutkan oleh Al Imam al Naam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsiran beliau terhadap ayat ini di sana disebutkan bahwasanya penafsiran masajid ini ada dua penafsiran. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dilihat ya, ada dua penafsiran. Masajid yang pertama maknanya adalah masajid tempat-tempat sujud secara keumuman. Jadi tempat-tempat sujud, nah seluruhnya itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, paham ya, masjid-masjid itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat sujud. Nah, tidak boleh untuk untuk nah, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala enggak boleh. Itu yang pertama. Jadi masjid keumuman tempat-tempat untuk sujud, tempat-tempat untuk, untuk beribadah tidak boleh ditujukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua penafsiran masjid yang kedua adalah a'dha sujud, anggota sujud. Nah, anggota sudut, anggota badan yang diikutkan sudut. Ada berapa kemarin? Ada tujuh. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadisnya Abdullah bin Abbas, Abu Abbas. Nah, apa lafadznya? Umirtu an asluda ala sab'ati a'zumin, 'ala al jabha wa ashara bi ila anfih atau wa ashara bi ila anfih. Nah wal yadain wa rukbatain wa atraful qadamain. Nah, sudah dihitung itu ya. Bahwasanya aku diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota badan. Pertama al-jabhah di atas kening atau dahi. Jadi kalau kita sujud dahinya nempel, jangan diangkat gitu. Nah, jangan. Tempelkan. Kemudian apa? Wa asyara biyadil Diisyaratkan sekalian dengan apa? Dengan tangannya kemana? Anfih hidung. Jadi hidung bukan nempel ya. Hidung bukan nempel. Nah, jangan diangkat hidungnya nggak nempel, jangan. Nempel. Nah, kemudian apa? Wal yadain. Telapak tangan. Telapaknya harus kena nah, lantai untuk sujud. Kemudian apa? Warugbatain dan kedua lutut. Kedua lutut juga harus nempel ya. Wa atraful qadamain dan kedua ujung kaki. Kedua ujung kaki dua, kedua lutut empat, ya kan? Ditambah kedua lutut empat, ditambah lagi kedua telapak tangan enam, Ditambah satu yaitu dahi atau kening nanti berapa? Tujuh. Nah, itu anggota badan yang diikutkan untuk sujud. Nah, itu tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh sujud kepada enam makhluk enam makhluk apapun, tidak boleh kepada batu, tidak boleh pada kuburan, tidak boleh sujud kepada enam bahkan orang ya, tidak boleh. Nah, dalam artian apa? Dalam artian dalam bentuk ibadah itu nggak boleh. Nah, kecuali memang apa? Kecuali memang Allah Taala yang merintahkan langsung. Itulah yang urusannya. Seperti ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam as. Nah, ya kan? Wa'id idkulna lil malaikat sujudu li Adama fasajadu illa iblis. Untuk mengetes, menguji. Nah, paham ya? Dan malaikat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma'yumarun. Tidak pernah malaikat itu berbuat maksiat kepada apa yang Allah Taala perintahkan dan bahkan mengerjakan seluruh apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ketika perintah sujud, sujud kepada Adam AS. illa iblis, kecuali iblis. Wa kana minal jinni fa an amri rabbih. Dia termasuk golongan jin yang dia itu kufur dari perintah Rabbnya. Iblis laknatullah alaih. Naam. Wa kana minal kafirin dalam ayat yang satunya lagi wa kana minal kafirin. Naam. <clears throat> Barakallahu fikum. Jadi makna masajid ini ada dua makna ya. Makna yang pertama adalah masajid tempat-tempat sujud secara keumuman tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah anggota sujud. Nah, secara keumuman, nah anggota sujud itu tidak boleh serahkan nah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naam. Syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala ay wa arafta anna ta'abbudahum lillah ma'asyirki bihi lam yang fa'hum. Engkau tahu bahasanya. peribadahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan kesyirikan mereka terhadapnya lam tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk mereka. Tidak bisa. Karena kesyirikan lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat syirik, layah yahbatanna amaluka. Niscaya akan hancur amalanmu. Dan engkau termasuk orang-orang yang nam rugi. Barakallahu fikum seperti itu. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yaqbalhum minhum bal da'ahum ila ifradillah bil ibadah. Dikarenakan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menerimanya. Tidak menerima sedikit pun dari mereka. Bahkan Rasulullah masih menyeru mereka, mendakwahkan kepada mereka ila ifradillah bil ibadah. Itu kepada apa? kepada tauhid al-uluhiyah, mengesahkan menunggalkan Allah taala di dalam beribadah, tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah, al ibadah. Barakallahu fikum itu yang inti. Wa tarku ibadati ma dan agar meninggalkan peribadahan Enam, seluruh peribadahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan sedikit pun atau dengan sesuatu apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa hadhil ayatu tamna ibadatul malaikah." Dan ayat ini jelas menghalang-halangi. Nah, tidak diperbolehkannya. Tidak memperbolehkan apa? Untuk menyembah para malaikat. Wa tamna ibadatul rasul dan juga menghalang-halangi, melarang untuk mengibadahi para rasul. Wa tamna ibadatus salihin dan juga menghalang-halangi, melarang untuk menyembah orang saleh Fafiha ibtalu ibadatin ghairillahi jalla wa ala kainan mengkan. Maka di dalam ayat ini wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Perhatikan baik-baik ini. Nah, di dalam ayat ini ada apa? Ada makna atau pendalilan bahwasanya apa? batalnya atau rusaknya peribadahan yang untuk selain Allah Subhanahu wa taala peribadahan kepada bebatuan, kepada orang mati, kuburan, kainan mangkan, siapa pun orangnya siapapun orangnya. Walau kana ashabuha la ya'taqiduna fihim annahum yakhluqun wa yarzuqun. Ini ingat-ingat. Walaupun yang melakukan itu, nah para pelakunya itu yang menyembah selain Allah itu eh, tidak meyakini bahwasanya mereka itu bisa mencipta, bisa berrezeki. Walaupun tidak meyakini seperti itu tetap dilarang. Paham ya? Walaupun tidak meyakini seperti itu tetap dilarang. Nah, kenapa? Karena kesyirikan. Bagaimana nggak dilarang? Nah, wa inna mayakulun dan hanya saja mereka mengatakan inna haula isalihun. Fayatakhidunahum masa'ita bainahum bainallah wa syufa'a lahum indallah Yukarribunahum ila Allah zulfa katanya. Ini sudah sering kita dengar sobat ini sampai telinga kita mendengarnya apa? Tidak senang mendengar ucapan-ucapan seperti ini. Cuman untuk mengelabui manusia. Mereka mengatakan apa? Sesungguhnya mereka itu orang-orang saleh, orang-orang saleh, banyak amalannya. Mereka itu orang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mudnibun katanya. Kita ini orang-orang yang mudnibun yang senantiasa berbuat dosa. Nah, sedangkan kita itu nggak punya apa-apa. nggak masalah lah kita nah berdoa kepada mereka agar nah ini ini nyata ini agar menjadikan wasait perantara perantara antara kita dan antara Allah taala dan menjadi para pemberi syafaat nanti. Nah, untuk mereka di Allah Ta'ala. Dan bisa mendekatkan mereka kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Ini subhat yang sering kita dengar. Dan ini pun juga batil. Kenapa batil? Li'annal ibrah bil haqa'ik. La kasrati naam al-musamayat. Paham ya? Karena yang jadikan pelajaran itu hakikatnya. Bukan semata-mata banyaknya penamaan ini namanya untuk wasi, wasa ini namanya untuk wasail, ini namanya untuk ini dan itu dan ini dan itu. Intinya beribadah kepada siapa kamu? kepada selain Allah sudah syirik. Intinya kamu meminta kepada siapa? Kepada kuburan sudah syirik. Intinya kamu yang kamu minta siapa? Para wali sudah meninggal, orang soleh sudah meninggal, syirik. Nah, ngapain repot-repot? Dikembalikan kepada intinya itu. Hakikatnya bagaimana? Hakikatnya menyembah kepada selain Allah. Hakikatnya meminta kepada selain Allah. Hakikatnya naam berdoa kepada selain Allah. Itu kesyirikan. Al-ibrah bil haqa'iq. Jadi yang dianggap pelajaran itu adalah hakikatnya itu kenyataannya itu bukan sekedar ucapan-ucapan, omongan-omongan itu tidak menyelisih hakikatnya. Paham ya? Dalam artian apa? Nah, cuma ucapan-ucapan itu kalau hakikatnya bagaimana hakikatnya sesuai dengan ucapannya atau tidak Itu loh. Nah, seperti itu. Barakallahu fiikum. Sehingga kaidah ini al-ibda bil haqa'iq ini apa? Membatalkan pengakuan-pengakuan orang-orang hizbiyun yang mereka mengatakan kami ini salafiyun, sunniyun, tapi amalannya kosong. Nah, itu enggak diterima. Banyak yang mengaku Bahwasanya mereka itu ahlu sunnah banyak. Dari kalangan jamaah tablik sendiri mengaku kami itu ahlu sunnah. Orang-orang ikhwal muflisun, ikhwal muslimin itu, mereka juga mengaku ahlu sunnah salafiyun. Orang hizbiyun, dari kalangan suriyun, baik orang-orang yang pemuja televisi, enam, atau para orang-orang yang berdakwah dengan hiasan, proposal, tasawul, minta-minta, itu semuanya mengaku salafiyun, sunniyun, tapi amalannya apakah salaf mengajarkan seperti itu? Tidak. Apakah salah mengajarkan dakwah dengan TV? Tidak. Apakah salah mengajarkan dakwah dengan minta-minta, ngemis? Tidak. Apakah salah mengajarkan dakwah dengan proposal, yayasan dan misalnya? Tidak. Eh, semua perkara yang salah itu adalah dilakukan dan itu perkara itu mungkin ya di zaman salaf kalau seandainya diperbolehkan itu mungkin untuk melakukan. Nah, walaupun dengan cara yang berbeda, tapi tidak dilakukan. Cukup dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala ikhlas mengharapkan wajah Allah taala jalan langsung seperti itu. Nah, jadi kalau cuma pengakuan aja itu banyak ya. Kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tukiru lahum Masing-masing orang ngaku punya hubungan dengan Laila. Eh, masing-masing orang punya ngaku senang dengan Laila. Laila itu nama perempuan ya. Nah, sendiri nggak mengakui hubungan tersebut. Apa maknanya? Masing-masing orang ngaku ahlu sunnah, tapi ahlu sunnah sendiri berlepas diri dari pengakuan tersebut. Kenapa demikian? Karena amalannya tidak sesuai dengan as-sunnah amalannya tidak sesuai dengan as-sunnah. Barakallahu fikum seperti itu. Permisalannya adalah apa? Permisalan na'am itu tadi. Bahwasanya kalau sekedar pengakuan tidak apa? Tidak la yukhaliful haqa'iq. Nah, tidak menyelisih hakikatnya. Nah, jadi hakikatnya bagaimana gitu loh. Kalau hakikatnya dia benar-benar beramal dengan akun quran sunnah walaupun sendirian, dia dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Li'anna al-jamaah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Sebagaimana asar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Barakallahu fikum itu sekedar selingan yang semoga bermanfaat. Nah, berikutnya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ya'buduna min dunillah." Dan mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, malaya durruhum malaya yang fa'uhum. Dengan perkara atau yang disembah tersebut tidak bisa memberikan malapetaka bahaya pada mereka tidak pula memberikan manfaat. Wayakulun. Kemudian ujung-ujungnya mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan mengatakan haula syafa'auna indallah. Syubhat. Mereka mengatakan mereka ini adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah katanya. Nah, kadzab ya pendusta. Nah, kalau seandainya memang demikian langsung aja minta kepada Allah taala kenapa? Allah taala sudah berfirman wa qala rabbukum ud'uni Langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, wa idza sa'alaka 'ibadi anni anni fa inni qarib. Udzibu da'watad da'i idza da'an. Dalil yang sering terulang-ulang menunjukkan bahwasanya kalau minta itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, minta kepada Allah. Nah, seperti itu. Fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, bukan kepada orang. Bukan melalui perantara para wali yang mereka anggap wali. Wa fi zamanina al-hadir yaqulun dan di zaman kita sekarang ini yang akan datang mereka akan mengatakan haula'i wasail. Mereka itu adalah perantara-perantara. Natawassalu bihim yang kita jadikan mereka sebagai perantara yang bisa menghantarkan mereka ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. naudzubillah Wa hadza dinul jahiliyah. Ini semuanya adalah agama jahiliyah. Jangan diikuti wahwa batil yang mana agama jahiliyah adalah agama batil anhu ibadatun li ghairillah karena adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah keadaan akhir zaman yang penuh dengan gejolak fitnah yang senantiasa dilanda. Nah, manusia ketika tidak kokoh di atas agamanya, dikhawatirkan dia terombang-ambing oleh fitnah. Sehingga ketika terombang-ambing oleh fitnah, dia tidak bersabar dan hanyut bersama fitnah tersebut. Nauzubillah ya. Sehingga kita wajib untuk mengetahui al-ilmu, wajib untuk mengetahui keadaan-keadaan orang hizbiyun yang sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun malah di dalam sunnahnya. Dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kejelekan mereka agar kita berhati-hati. Arab tu syarra la li syarri, lakin li atawakihi, wa man la ya'rifu syarra al khairi yaqa'u fihi. Nah, kita mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, tapi untuk berhati-hati. Maka barang siapa yang tidak mau mengetahui kejelekan yang ada pada kebaikan, nah, dikhawatirkan dia terjatuh di dalamnya. Barakalafikum fikum. Jadi kesyirikan ini termasuk kejelekan ya yang muncul di tengah-tengah tauhid. Sehingga harus kita berantas dan hancurkan mulai dari ujung sampai akarnya. Nah, dengan cara apa? Mendakwahkan tauhidul ibadah. Barakalafikum seperti itu. Nah, kemudian beliau menukilkan wa qala qala asy Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau menukilkan lagi kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lahu da'watul haqq Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Hanya milik Allah hanya milik Allah lah da'watul haq. Da'watul haq ini tafsirkan para ulama. Nah, di antaranya Imam Al-Baghawi rahimahullah taala maknanya adalah apa? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga ada yang menafsirkan ikhlasul ibadati lillah. Gitu keikhlasan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Lahu da'watul haq. Eh, hanya untuk Allah lah dakwatul haq itu kalimat la ilallah maksudnya adalah peribadahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah yang benar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala walladzina yad'una min dunihi dan orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala la yastajibuna lahum bisyai' mereka tidak bisa mengabulkan untuk mereka sedikit pun ya ayuhan nas duriba mathalan fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunihi Naam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan pada kalian, Fastami'ulah maka perdengarkanlah. Dengarkanlah dengan baik-baik permisalan tersebut. Innal ladzina tad'una min sungguhnya Eh, orang-orang yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berhala-berhala atau patung-patung atau sembahan yang lainnya. Naam innal ladzina yad'una min dunillahi la yakhluqu syai'an la yakhluqu dzubaban. Nah, mereka tidak bisa menciptakan walau dzubab, walaupun seekor lalat. Naam. Walau istama'u lah walaupun mereka berkumpul jadi satu ya, berkumpul semua jin dan manusia jadi satu, ingin membuat dzubab yaitu lalat enggak akan mampu. Nah, wa iyaslubhumudz dzubab syai'an la tangki min lais tangki min kalau seandainya mereka berkumpul ya, kemudian lalat itu atau seandainya lalat itu mengambil makanan mereka ya makanan yang disajikan di hadapan berhala-berhala itu diambil lalat enam satu ekor lalat mengambil bahkan banyak lalat mengambil lais tangki min mereka tidak akan bisa mengambil kembali merebut itu tidak akan bisa Nah, kenapa karena barang mati benda mati ya patung berhala kok disembah Nah, Kemudian apa? Dha'ufat talib wal matlub. Dha'ufat talib wal matlub. Lemahlah orang yang meminta dan yang minta. Itu menunjukkan permisalan bahwasanya apa? Mereka para berhala-berhala itu, sesembahan-sembahan sudah mati bersembah itu nggak bisa memberikan manfaat sedikit pun. Bahkan menolak madarat untuk dirinya aja nggak mampu. Ya kan? Makanan yang dipersembahkan, makanan-makanan atau minuman yang dipersembahkan di hadapan berhala tersebut, jika diambil seekor lalat nggak akan bisa merebut kembali. La yastangqidhuhu min Nah, barakallahu fikum seperti itu permisalannya. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, lahu da'watul haq ay al-ibadah as-sahihah, ibadah yang benar. Ya, kalimat la ilaha illallah, ibadah yang ikhlas itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni agama yang murni, agama yang di dalamnya ada tauhid. Wallahu jalla wa ala la illa da'watul haq. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali enam da'watul haq, ya, seruan atau agama yakni ad-dinul khalis, agama yang murni. Adapun kalau agama dicoreng, dikotori dengan kesyirikan, Allah taala tidak menerima. Nah, sebagaimana dalam hadis yang sahih, hadis riwayat oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim itu ya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadisnya Abi Hurairah hadis qudsi. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi apa itu? Naam. Ana aghna syuraka yani syirki. Ana aghna syuraka yani syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Allah taala mengatakan seperti itu. Ana aghna syuraka yang syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh, tidak perlu, tidak butuh, tidak peduli dengan kesyirikan-kesyirikan. Nah, tidak butuh dengan persekutuan-persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi maka barang siapa ada orang yang beramal dengan sebuah amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya bersamaku, apa kata Allah Taala? Taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak diterima sama sekali tidak terima sama sekali walaupun mereka menyangka yang ini separuh untuk Allah ya, yang separuh untuk berhalaku. Tidak terima. Dua-duanya nggak terima. Nah, para kalau fikum seperti itu. Yang tadi yang untuk berhala nggak akan sampai pada berhala, oh, berhala mati. Benda mati kok sampai bagaimana? Yang untuk Allah apalagi? Karena kesyirikan. Nah, seperti itu. Kata beliau di sini, "Amman alladhi ya'budullah wa ya'budu ma'ahu ghairah." Adapun orang yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah dan menyembah bersama Allah yang lainnya, Nah, fahadhi da'watu syirkin layak baluhullah. Layak baluhullah. Ini ada seruan dakwah kesyirikan yang Allah Ta'ala tidak menerimanya. Nah, karena dakwah kesyirikan apa? Mardu tertolak. Walau asyrafu lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan hancur amalan-amalan yang dulu mereka kerjakan. Naam. Wa qalu walladzina yad'una min dunihi dan ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mereka menyeru berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala amun fi kulli man du'iya min dunihi ini lafadznya umum kepada seluruh orang, seluruh yang diseru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sawaun minal malaikah, baik itu dari kalangan malaikat, au minar rusul atau dari kalangan para rasul, au min salihin atau dari kalangan orang-orang saleh, au min asnam atau dari kalangan berhala-berhala, au min ayyi atau dari apapun, bahkan seekor lalat aja ya. Kalau disembah atau seekor semut disembah untuk selain Allah Taala syirik. Semut yang kecil, mungkin semut yang warna merah yang kalau gigit gatal itu ya. Nah, itu kalau seandainya sembah bagaimana? Syirik. Nah, contohnya semut mati itu ya. Semut sudah mati disembah syirik. Terus bagaimana? Ya, Terus yang benar adalah apa sedikit pun sekecil apapun yang namanya kesyirikan jangan dilakukan. Itu semuanya akan menghantarkan kepada apa? Kebinasaan dan menghantarkan kepada apa? Naam kepada neraka jahanam naudzubillah ya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah api neraka. Naam wa malid zalimin min ansar. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang berbuat syirik itu seorang penolong pun. Hati-hati. Nah, jangan gara-gara apa? Perkara yang kecil saja bisa menjerumuskan masukkan kita dalam neraka. Saya Seekor lalat kecil saja ya. Apakah bahkan semut ya? Nah, naudzubillah. Nah. Kemudian berikutnya, wa qalu la yastajibuna lahum syai' dan firman Allah Subhanahu wa taala la yastajibuna lahum syai' Itu seruan-seruan yang mereka seru, yang mereka ibadah, yang mereka mintai. Selain Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa mengabulkan untuk mereka sedikit pun. Ayla istadibuna na'am liman da'ahum. Eh, mereka tidak bisa mengabulkan untuk siapa yang mereka seru. Tidak bisa mengabulkan. Bisa sedikit pun nggak bisa. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula menolak madarah. Menolak bahaya atau malapetaka. Li'anhum azizuna la yakdiruna ala syai' karena mereka Sesembahan-sembahan berhala-berhala patung-patung yang mereka sembah itu atau orang-orang sudah mati meninggal itu mereka itu azizun, orang yang tidak mampu, layak diruna ala syai, tidak mampu untuk berbuat sedikit pun. Kenapa kalian malah memilih yang seperti itu? Kenapa kalian tidak memilih Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ala kulli syai'in qadir, mampu terhadap segala sesuatu. Nah, Allah musta'an. Itulah termasuk perkara-perkara yang berbahaya, perkara kesyirikan yang harus kita tinggalkan Jangan sampai kita walaupun kita alhamdulillah kita telah diberi hidayah sehingga kita mengenal as-sunnah, mengenal dakwahul haq, dakwahut tauhid. Namun kita tidak boleh merasa aman dari fitnah. Yang dituntut bagi kita adalah banyak-banyak berdoa agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak para salafun saleh dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba' tabi'in. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya fitnah itu datangnya tiba-tiba tanpa mengetuk pintu tanpa ngam minta izin, tiba-tiba langsung menghampiri di hadapan kita sehingga ketika seorang itu kokoh di atas Al-Qur'an Sunnah, Allah taala dia akan bisa menerpa dan akan bisa mengusir fitnah tersebut dengan seizin Allah Subhanahu wa taala karena itu syubhat bisa diusir dengan ilmu, itu syahwat bisa diusir dengan kesabaran. Karena ilmu dan sabar itulah yang akan bisa mendampingi dalam artian bisa menjadikan senjata yang paling kuat yang dipegang seorang hamba. Senjata ilmu untuk melawan syubhat, senjata kesabaran untuk melawan syahwat. Nah, kemudian perlu diingat bahwasanya kesyirikan ini nah sangat berbahaya terhadap pelakunya dan juga sangat berbahaya terhadap masyarakat secara keumuman karena itu semua bentuk penyerahan